Sebagaimana dinukil oleh Abu Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zinjani. Dia menyebutkan ya Aqul wa billahi taufiq. Saya ulangi sedikit. Aqul wa billahi taufiq. Aku berkata dan taufiq hanyalah di tangan Allah. Haramun 'alal uquli an tumathil Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram bagi akal menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun jua. Wa 'alal awhami an tahiddahu. Tidak boleh bagi perasaan atau bagi persangka manusia untuk membatasi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal dhununi an taqta. Tidak boleh bagi ya prasangka al-dhunun prasangka manusia untuk memastikan atau memutuskan tentang Allah Subhanahu wa taala wa 'ala dhamai wa 'ala dhamairi an ta'ammaq tidak layak bagi e, dhamir atau hati-hati manusia untuk dapat mendalami memahami tentang Allah Jalla wa 'ala wa 'ala nufusi an tufakkir haram juga bagi jiwa untuk memikirkan tentang Allah Wa alal afkari an tuhid haram bagi akal pikiran manusia untuk dapat meliputi Allah. Wa alal albabi an tasifah dan haram juga bagi orang-orang berakal untuk menyifati Allah illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih kecuali bagaimana Allah menyifati tentang dirinya dalam kitabnya. Aw ala lisani rasulih atau menyipatinya sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulnya Ya, tentang zat Allah yang tahu hanya Allah. Tentang sifat-sifatnya yang tahu hanya Allah, kemudian Rasulullah. Maka haram bagi akal pikiran manusia untuk menyipati Allah sebagaimana yang dia pikirkan karena Allah bukan sebagaimana dia hayalkan. Sebagaimana yang dia pikirkan, mustahil akal dapat menangkap, mengetahui Allah, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terbatas dalam memahami Allah, mengetahui Allah sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya dalam kitabnya atau yang diterangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui lisan rasulnya. Waqad sahha wa taqarrara wa tadhaha inda jami' ahli ad-diyanati wa sunnah wal jamaah min as-salafil madin was sahabati wat tabi'in dan telah nyata menurut seluruh ulama-ulama agama dari ahlu sunnah wal jamaah dari orang-orang terdahulu as-salaf al-madin dan dari golongan para sahabat dan tabi'in minal a'immatil mahdiyin daripada para ulama-ulama yang mendapat petunjuk ar-rasyidin yang terbimbing al masyurin yang mereka populer ila zamanina hadha sampai zaman ini anna jami'al ayih bahwasanya segala macam bentuk ayat al-waridati anillah yang menceritakan tentang Allah Ta'ala fidatihi bagaimana tentang zatnya wa tentang sifatnya demikian juga wal akhbar as-sadiqata as-sadirata an Rasulillah ya bahwasanya demikian pula segala macam bentuk berita-berita hadis-hadis yang benar yang datang dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang Allah wa fi sifatih dan tentang sifatnya allati sahahaha ahlun naqli. Yang mana hadis-hadis ini telah disahihkan oleh para ulama-ulama ahlun naql yang menukil periwayatan wa qabilahan nuqad. Hadis-hadis yang diterima oleh para pengkritis para perawi hadis al-athbat yang kokoh hafalannya yajibu 'alal mar'il muslim wajib bagi setiap seorang muslim al-mu'min yang mengaku berilman al-muqin Ya, yang mengaku beriman dan yakin al-imanu bi kulli wahidin minhu kama warad. Wajib bagi setiap mukmin yang meyakini ya yang yang merasa yakin dengan imannya mengimani dengan segala sesuatu yang telah tertera tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya, tentang sifatnya yang telah tertera dalam kitabnya maupun dalam sunnah rasulnya ya kama warada wa taslimu amrihi ilallah serta menyuruskan serta me, menyerahkan urusan hakikat daripada apa yang Allah jelaskan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama amara dzalik sebagaimana Allah perintahkan. Jadi apapun ayat yang berkaitan tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya kita imani. Kita pulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikat sifat tersebut. Tapi wajib kita imani dan tidak boleh kita tolak dengan meyakini bahwasanya segala macam sifat-sifat Allah, perbuatan Allah tak akan pernah sama dengan sifat dan perbuatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dia Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Sami Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat. Ya. Kama amara kama amara dzalik sebagaimana Allah perintahkan. Mithlu qauli ta'ala di antara ayat-ayat yang wajib kita imani. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 210, "Hal yanzuruna apalagi yang mereka tunggu illa an ya'tiyahumullah." Apalagi yang mereka tunggu untuk bertobat, beriman, kembali kepada Allah. Apakah mereka menunggu hari kiamat? Hari di mana Allah akan datang. An ya'tiyahumullah. Allah akan datang kepada mereka fi dhulalim minal ghamam. Dalam naungan awan. Kata-kata fi di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Saleh, uh, Syekh Muslih bahwasanya fi bima'na Allah. Ya, karena dalam bahasa fi bisa bermakna ala di atas. Allah akan datang ya di atas gumpalan-gumpalan awan putih. Ya, wal malaikatu, demikian juga malaikat-malaikat. Sebagian ulama menafsirkan apa yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah dan kedatangan malaikat-malaikat dalam gumpalan awan-awan putih. Kita meyakini apa yang Allah katakan, Allah akan datang. Dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam makhluk dan tidak pula makhluk dalam Allah dan kita meyakini Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan itulah sebagaimana menafsirkan makna fi dengan makna ala. Karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Sebagaimana ungkapan Fir'aun kepada para tukang sihirnya, "Tsumma fi judhu'in Kemudian pasti saya akan menyalip kalian fi judhu'in nakhli di ya juzu'in nakhli di batang-batang pohon kurma. Makna di batang-batang pohon kurma ada di atas batang-batang pohon kurma. Aamintum min fis sama? Apakah kamu merasa aman dengan yang fis sama di atas langit? Fi bima'na ala. Fis sama bisa bermakna di atas langit karena Allah di atas langit. Bukan dalam langit. Bisa juga fi bermakna ulu apakah merasa aman dengan yang fil ulu fil sama bimana fil ulu dengan Tuhan yang maha tinggi an yakhsifa bikumul ard jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian Ya, jadi makna fi dhulal, fi dhulal min al-ghamam, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ala dhulal min al-ghamam. Di atas eh, daripada kumpulan awan-awan putih manusia makhluk dalam beberapa tafsir dikatakan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena terhijab dengan berbagai macam hijab. Nanti ketika hari persidangan. Ya. Kemudian kita iman juga firman Allah yang berbunyi wajah Arab Buka dan datanglah Tuhanmu wal malaku dan malaikat safan safan dan datanglah Tuhanmu dan malaikat datang pula bersama Allah SWT bersaf-saf. Ini kapan? Nanti di hari kiamat ketika akan dimulai persidangan. Ketika seluruh manusia telah dibangkitkan. Di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya dari awal penciptaan Adam sampai akhir keturunan Adam. Dibangkitkan. Dan bangsa jin pun demikian. Semua dibangkitkan. Mereka menunggu di padang mahsyar ya, dalam satu hari yang sama dengan khamsuna alfasana 50 ribu tahun mereka berdiri menanti persidangan dalam hari yang satu hari sama dengan khamsuna alfasana 50 ribu tahun menunggu kemudian turunlah malaikat-malaikat langit pertama kedua, ketiga, keempat, kelima keenam, ketujuh mengelilingi mereka tak bisa lagi mau lari kemudian datanglah Allah memulai persidangan Datang yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan datangnya makhluk. Selama-lamanya Allah Maha Suci untuk sama dengan makhluk. Tak perlu kita kata-katakan jaa amrullah, datang perintah Allah. Enggak, Allah datang. Siapa yang mengatakan Allah sendiri? Bagaimana datangnya? Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas tak akan pernah sama dengan datangnya makhluk. Kita dengan meyakini selalu Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Bahwasanya Allah bukan dalam alam dan alam bukan dalam Allah SWT. Antara keduanya terpisah. Kemudian wa qawlihi firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dialah Tuhan yang Maha Pemurah 'alal 'arsy istawa di atas arasnya bersemayam kita imani Ya, wal kemudian waqaulih dan firman-Nya pula wal ardu jami'an. Nanti di hari kiamat seluruh bumi ini qabdatuhu yaumil qiyamah dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih dan seluruh lapisan langit yang tujuh itu dia gulung dengan tangan kanannya. Naam, fadhil Syekh. ونظائرها ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو والدنو حسبك حسبك ونظائرها dan masih banyak penjelasan Allah tentang sifat-sifat lain tentang dirinya. Mimana taqabil Quran yang mana semua sifat tersebut Al-Quran yang telah mengungkapkannya. Bukan kita. Ya, jadi tak benar orang mengatakan bahwasanya yang mengatakan Allah di atas arsy itu kaum wahabi bukan. Allah, Allah sendiri yang mengatakannya. Dalam tujuh tempat loh. Dengan ayat yang sama Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tujuh tempat. Ya, jadi Allah yang mengatakan. Yang mengatakan Allah di atas makhluknya Allah, bukan orang Wahabi. Kata Allah SWT, Wahual qahiru. Dia zat yang maha perkasa, fauqa ibadih. Di atas hamba-hambanya. Tentang malaikat Allah katakan, Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka. Amin tuman fis sama apakah kamu aman dengan dia yang di atas langit? Banyak ayat. Jangan kau katakan berarti di atas langit, berarti dia ya dilingkupi oleh makhluk, diliputi oleh langit, berarti dia ya diliputi dengan oleh makhluk. Karena itulah bukan maknanya di atas langit. Tapi maknanya menguasai langit dan semacamnya. Ini kaum yang tersesat dari ahlul kalam. Kal seperti sifat al fauqiyah maha tinggi di atas. Tadi saya sebutkan beberapa ayat. Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka para malaikat mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Wan nafsi, sifat nafs. Jiwa bagi Allah waladain sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma ya iblis, ma mana akan tasjud?" Wahai iblis, apa yang buat engkau enggan sujud lima khalaqtu biyadai? Dengan yang telah kuciptakan dengan Adam yang telah kuciptakan dengan dua tanganku. al dalam ayat lain Bal yadullahi bal yadahu mabsutatan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu kikir. Ya, maka Allah membantah. Ya. Qalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Kata orang Yahudi Allah itu terbelenggu tangannya kikir tak mau berinfak. Ya, kata Allah qullat aydihim Tangan mereka yang terbelenggu bal yadahu dua tangannya mabsutatan terbentang. Allah yang mengatakan. Bukan kita, Allah. Juga Rasulullah SAW menceritakan nanti huru hara hari kiamat. Datang manusia kepada Adam. Maka mereka berkata, Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Khalaqaqallahu biyadaih. Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya. Lima akhrajtana minal jannah. Mengapa engkau keluarkan kami dari surga? Ini perkataan Musa. Kalau anda kata perkataan yang datang kepada Adam, alam tara nahnu fi? Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami ini? Mintalah kepada Tuhanmu agar mulai persidangan. Yang mau kita tekankan dan garis bawahi bahwa mereka mengatakan Allah telah menciptakanmu dengan dua tangannya. Ya, wasam'i wal basar demikian juga sifat mendengar melihat ya daripada setiap nama mengandung sifat wahwas samiul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat itu dalam bentuk nama kadang dalam bentuk kata kerja ya dalam surah al-majila al-mujadilah qad sami Allahu Sungguh benar-benar Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Perkataan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah namanya Sami, sifatnya mendengar. As-sama dalam kata kerja Sami Allahu Ya, Sami Allah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, laqad sami Allah, Allah sungguh benar-benar telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, perkataan orang seorang perempuan yang mengadukan engkau perihal suaminya. Demikian juga sifat al-basar dalam keyakinan ahlu sunnah setiap nama Allah ada mengandung sifat. Ketika Allah memiliki nama al-basir, maha melihat berarti Allah memiliki sifat basar. Ya, berarti Allah memiliki sifat melihat, namanya al-basar. Ya. Dan namanya al-basir. Kemudian sifat berikutnya wal kalam, sifat Allah berkata-kata. Kata Allah wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata dengan Musa. Wal ain, sifat mata. Allah katakan tentang Nabi Nuh ketika membuat kapal. Kata Allah SWT, ya, fasna'il fulka bi wahyina bi bi fasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Buatlah wahtera itu wahai Nuh dengan penglihatan mata-mata kami dan dengan wahyu kami. Ya, disebutkan dengan lafaz jama' mata-mata. Ya, dan ahlu sunnah meyakini Allah SWT memiliki dua mata. Dari mana mereka dapat meyakini demikian? Dari perkataan Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Dajjal. Nanti akan keluar Dajjal. Mengaku sebagai Tuhan. Maka kata Rasulullah SAW, jika dia mengaku sebagai Tuhan, Fa inna rabbakum leisabi bi'a'war. Tuhan kalian itu bukan matanya a'war. A'war adalah makhluk yang matanya sebelah picak tak berfungsi. Matanya dua tapi satu picak. Dajjal itu matanya picak sebelah, yang sebelah kanan. Ya, ka'annaha 'inabatun tafiyatun. Ya, biji matanya bagikan anggur yang telah mengering. Ya, picak. Kata Rasulullah, kalau dia ngaku sebagai Tuhan, fa inna rabbakum laisa bi'awar. Tuhan kalian bukan matanya picak sebelah. Kata para ulama, mafhum daripada hadis ini kalau Allah tidak picak sebagaimana dajjal berarti Allah memiliki dua mata yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan mata makhluk ya apalagi setelahnya wan nazar sifat nazar melihat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya ya dengan segala yakni melihat makhluknya, segala macam bentuk makhluknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal iradah juga sifat iradah. Artinya kehendak Allah memiliki sifat berkehendak. Ya. Tapi tidak ada nama Allah Al-Murid. Sifat Allah Al-Irada ada. Ya, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah inginkan untuk memberi petunjuk baginya, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Menunjukkan Allah memiliki sifat iradah, keinginan. Allah memiliki kehendak, keinginan, iradah. Waridha, demikian juga sifat ridha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang murtad, Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka murtad, fasayatillah biqaumin murtadlah mereka. Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum ya. Uh, tentang para sahabat, Allah katakan ya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka lah orang terdahulu dari golongan muhajirin ansar dan orang-orang datang setelah mereka, Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah orang orang mukmin pun demikian sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah radhiyallahu anhum wa anhu Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi Allah memiliki sifat ridha dan dalam hadis juga banyak keterangan innallaha yardha lakum thalathan. Allah ridha daripada kalian tiga hal, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Agar kalian mengibadati Allah tidak menyekutukannya, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an agar kalian bersatu padu tidak bercerai-berai wa antuti'u man wallahu amrakum akan patuhi siapa yang telah dipimpin yang telah dipilih menjadi pemimpin kalian ini menunjukkan Allah memiliki sifat ridha ridha kebalikannya memiliki sifat karaha. wa yakrahu lakum salasan Allah pun tak suka dari kalian tiga hal qila wa qal banyak sekali menyibukkan diri dengan menukil perkataan si fulan si fulan katanya katanya wa kasratus sual banyak sekali meminta-minta atau bertanya yang tidak-tidak wa idha'atul mal menyia harta ini sifat Allah war ridha wal ghadab wal mahabbah sifat mahabbah sifat cinta tadi saya sebutkan fasayatillah Allah akan gantikan orang-orang yang murtad ini biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala wal Allah juga memiliki sifat benci sebagaimana tadi saya bacakan hadisnya wa yakrahu lakum thalathan Allah benci dari kalian tiga hal selalu menyebutkan diri dengan berita-berita burung isu-isu hoax qila wa qal kasratus sual banyak sekali minta-minta kepada orang wa idha'atul mal ya menyia-nyiakan harta membuang-buang harta kemudian wal inayah Allah juga memiliki sifat inayah senantiasa memperhatikan hamba-hambanya wal qurbi dekat dengan hambanya Allah maha dekat wa idza sa'alaka ya ibadi anni jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku faqul inni qaribun wa idza sa'alaka ya ibadi anni fa inni qaribun fa inni qaribun sungguh saya dekat Allah maha dekat kepada hamba-hambanya wa nahnu aqrabu ya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum kami lebih dekat kepada mereka dari kalian ya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya Allah maha dekat kepada hambanya tapi kedekatan tersebut bukanlah maknanya Allah maha dekat dengan zatnya tidak zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya maha dekat dengan hamba adalah ilmunya pendengarannya penglihatannya pertolongannya Adapun zatnya maha tinggi di atas arasnya bersemayam. Ya, wal qurbi wal bu'di. Allah disifati juga dengan al-bu'd, maksudnya jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasnya. Was Allah juga memiliki sifat as-sakhat, murka. Bagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ardallaha bisakhatin nas barang siapa yang membuat Allah ridha meski manusia tak suka kepadanya ya askhata alaihin nas askhitahullah wa askhata alaihin nas maka Allah akan murka kepadanya kelak manusia pun akan murka kepadanya ya kebalikannya waman ardan nasa bisakhatillah barang siapa membuat manusia itu rela tapi membuat Allah murka ya demi mencari keridhaan manusia, dia mau membuat Allah murka. Banyak orang yang menghinakan dirinya kepada manusia gara-gara berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, orang menghinakan diri kepadanya. Kadang-kadang dia lebih mengutamakan keridhaan orang ini dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kepada kemurkaan orang ini daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad ya askhatallaha biridhan nas eh, <clears throat> man ardallaha man askhatallaha biridhan nas barang siapa membuat Allah murka man askhatallaha yang membuat Allah murka biridhan nas demi mencari keridhaan manusia Allah alaihi Allah akan murka kepadanya wa askhata alaihan nas dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya <clears throat> Kebalikannya man aradallaha bisakhatin nas. Barang siapa yang membuat Allah ridha meski manusia murka kepadanya, radhiyallahu alaihi Allah akan ridha kepadanya wa arda alaihi nas. Dan kelak Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. <clears throat> Di sini menunjukkan dua sifat, sifat Allah ridha dan sifat Allah murka. Bahasa Arabnya sukhtu. <clears throat> an sakhitallahu alaihim. Dalam Al-Qur'an an sakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. <clears throat> wal istihya Allah juga memiliki sifat malu ya kata Rasulullah innallaha hayyun karimun Allah adalah zat yang maha pemalu Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa dan dia tidak mengabulkan doa-doa hambanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman bagaimana aku tidak malu ya Eh, kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya. Ya Utsman bin Affan. Jadi Allah memiliki sifat malu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malu tidak mengabulkan doa doa hambanya yang telah mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddunu Waddunuwu Ad-dunu min kalimat dana yadunu Maknanya mendekat Allah mendekat kepada hambanya Sebagaimana layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kaqaba qawsaini au adna Dekat, lebih dekat daripada satu tombak atau dua tombak Sebagaimana termuat dalam surat Surat apa nih Syekh Ibrahim? An-Najm Ya qaba qawsaini au adna Nah, kamil Musu'udu wasu'udul kalami tayyibi ilaih. Naam. Allah juga disifati dengan su'udul kalami tayyibi ilaih. Naik kepada Allah semua perkataan baik kita. Zikir yang kita ucapkan naik kepada Allah diangkat malaikat. Tilawatul Quran naik kepada Allah diangkat malaikat. Amar ma'ruf nahi mungkar naik kepada Allah. Semua yang baik-baik kalimat kita ini akan dilaporkan malaikat dibawa kepada Allah. Kata Allah ilaihi yas'adul kalimut thayyib kepada Allah lah akan naik segala macam ungkapan-ungkapan yang baik-baik. Wal amalus salih yarfa'uhu dan semua amal saleh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Naam. Wa urujul malaikati war ruhi ilaih. Naam, wa urujul malaikati war ruhi ilaih. Allah juga disifati dengan naiknya malaikat-malaikat kepadanya. Kata Allah dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana, khamsi, khamsina alfa sana. Naik malaikat-malaikat kepada Allah dan Jibril dalam hari yang kalau kan hitung hari kalian sama dengan 50 ribu tahun. Naik kepada Allah malaikat-malaikat ini. Urujul malaikati warruh. Ar-ruh makna Jibril. Ilaihi kepada Allah. Naam wa nuzulul Qur'ani minhu wa Dan kita mengimani Quran turun daripada Allah. Kata Allah tanzilun min rabbil alamin. Ini kitab turun daripada Allah, pencipta alam semesta. Nah, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wanida'il wanida'il anbiya alaihi wanida'uhul anbiya alaihi salatu wassalam. Wanida'uhul anbiya alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah disifati dengan menyeru para nabi-nabinya Ya. Sebagaimana Allah menyeru Musa, ya Musa. Wahai Musa. Ketika Musa itu berlari melihat tongkatnya menjadi ular, ya Musa, wahai Musa la takhaf. Ya Yahya, ya Zakaria. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qultal linnas, engkau yang nyuruh manusia untuk mengatakan, anta qultal linnas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah? angkat saya dan ibu saya menjadi dua Tuhan dan Allah Subhanahu Allah menyeru nabi-nabinya dalam Al-Qur'an dalam seruan yang banyak. Ya Yahya, khudhil kitaba kuwa. Wahai Yahya, ambil kitab Taurat ini dengan kuat. Jangan lepaskan, maksudnya pertahankan, amalkan. Ya. Maka Allah disifati dengan menyeru para nabi-nabinya. Ya. Alaihimussalatu wassalam. Naam. Wa qawlihi lil malaikati. juga Allah disifati dengan berkata-kata kepada malaikat-malaikatnya. Dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka malaikati." Dan ingatlah manakala Tuhan memberkata kepada malaikat, "Inni khaliqun, inni kha inni" Wa idz qala rabbuka lil malaikati, "Inni ja'il fil ardi khalifah." Ingatlah manakala Tuhan berkata kepada malaikat-malaikatnya, aku akan menciptakan di bumi manusia menunjukkan Allah berkata-kata kepada malaikatnya. Ya. Kemudian wa qaulul malaika na'am kamil. Wa qabduhu wa bastuhu wa ilmuhu wa wahdaniyatuhu wa wa bastuhu Allah menahan dan Allah membentangkan sifat Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, menahan rezeki daripada siapa yang dia kehendaki, semuanya dengan hikmahnya, dengan keadilan dan ilmunya. Ya, Walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ard. Kalaulah Allah bentangkan kepada manusia rezeki sebanyak-banyaknya, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Menunjukkan Allah membentangkan rezeki. Basatah. Allah eh, eh, eh, ayat yaqbidu syekh, tadzakarta? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala menahan dan Allah membentangkan. Sebagian orang tertahan. Dengan hikmahnya, sebagian orang Allah bentangkan dengan hikmahnya. Kita kita meyakini Allah SWT memiliki sifat itu. Ya, al-qabdu wal-bastu. Kata Nabi yang mulia SAW ketika naik harga-harga di pasar berkata para sahabat, Ya Rasulullah sa'ir lana. Ya Rasulullah, buatlah bagi kami harga, harga tinggi di pasaran. Ya Rasulullah, buatlah harga supaya murah. Kata Rasulullah, Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Allah Subhanahu wa taala lah hakikatnya dia yang menetapkan harga. Karena harga itu sudah pasar, banyak barang harga akan murah, barang sedikit harga akan melambung. Allah yang membuat barang itu banyak, Allah yang membuat barang itu sedikit. Dia lah yang membentangkan, dia lah yang al-qabid membentangkan sehingga menjadi banyak barang-barang sehingga menjadi murah ya. Al-basid dia yang menahan. Ya. Jadi kata beliau wa qabduhu wa bastuhu wa ilmuhu. Kita juga meyakini Allah memiliki sifat ilmu. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebut menyebutkan namanya dengan nama Alim. alimum midati sudur dia Maha mengetahui dengan apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Kadang-kadang dalam bentuk kata kerja. Ya Alamu fis samawati wati fil Dia mengetahui apa yang di langit dan apa di bumi. Sifat ilmu wa wahdaniyatuhu. Juga sifat wahdaniyahnya Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Naam. Wa qudratuhu wa masyiatuhu. Wa qudratuhu. Demikian juga Allah memiliki sifat qudrah, maha kuasa. Kata Allah, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu maha kuasa, sifat kudrah. Dari setiap nama terkandung pada sifat. Ya. Wa masyiatuhu juga sifat kehendak. Kata Allah, wa ma tasyauna, tidaklah kalian menghendaki sesuatu illa an Allah. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kalau kalian berkehendak, Allah tak berkehendak tak jadi. Kalian berkehendak, Allah berkehendak juga baru jadi. Sifat masyiah. Ya. Masyiatuhu. Naam. Wasamadiyatuhu. Wasamadiyatuhu sifat samadiyah artinya tempat bergantung seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua bisa jalan kemari, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa salat karena kita semuanya dibantu Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan dia adalah Tuhan yang esa, dia adalah Tuhan tempat bergantung semua makhluk. Ya, detak jantung kita bisa berdetak, nadi kita bisa berdenyut semuanya dengan Allah. Kita bisa jalan kemari, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa makan, semua dengan Allah. Inilah namanya samadiyah. Ya, wa samadiyatuhu na'am. Wa wa furadi wa fardani. wa fardaniyatuhu wa fardaniyatuhu sama dengan ahadiyah. Dia maha esa, fardaniyah Naam, wa awwaliyatuhu. Kamil. Wa awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu. Wa awwaliyatuhu dan terhal sifat Allah adalah sifat dia ada yang awal dan dia ada yang akhir. Awal tanpa ada permulaan. Kata Allah wal awwalu wal akhiru. Akhir tak pernah berkesudahan. Manusia ada awalnya, ada akhirnya. Allah SWT ada. Ya, tak ada Allah SWT dimulai dari tak ada menjadi ada. Selama-lamanya Allah ada. Adapun manusia ada seluruh makhluk dari tak ada baru menjadi ada. Allah selama-lamanya ada. Adapun makhluk dari tak ada menjadi ada dan akan menjadi tak ada kembali. Kemudian diadakan kembali. Naam wa akh wa akhiriyatuhu wa zahiriyatuhu wa ba wa batiniyatuhu. Naam wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu juga Allah memiliki sifat zahiriyah artinya maha perkasa maha tinggi. Kata Allah wa huwa huwal awwalu wal akhir wal zahir. Al-zahir makna zahir yang mengalahkan segala-galanya. Yang maha tinggi atas segala-galanya. Zahir al-batin makna al-batin yang maha dekat daripada segala-galanya. Ibu kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Urat nadi kita dekat, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Inilah makna al-batin. Wa batiniyatuhu na'am wa hayatuhu wa hayatuhu sifat hayat bagi Allah hidup al hayyul qayyum Allahu la ilaha wal hayyu al qayyum dialah Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri wa, wa baqauhu na'am wa azaliyatuhu wa abadiyatuhu asbuka wa hayatuhu wa baqauhu Allah adalah zat yang maha kekal wa azaliyatuhu maha azali wa abadiyatuhu ini semuanya makna mirip-mirip abadi selama-lamanya ya yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang berkekal adalah wajah Tuhanmu, Dzul Jalal yang Maha Pemilik kemuliaan wal ikram, keperkasaan, al jalal wal ikram, keperkasaan, kemuliaan. Ya. Semuanya akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Jibril, Jibril pun binasa. Mikail, Mikail pun binasa. Yang meniup trompet akan binasa pula. Semuanya. Malakul maut, malakul maut akan binasa. Hanya Allah yang kekal. Setelah semuanya Allah binasakan, Allah berkata, "Anal maliku, sekarang akulah raja. Ainal muluk, mana raja-raja?" Ya. Wa nuruhu, na'am. Wa nuruhu. Wa nuruhu Allah disifati dengan cahaya. Cahaya adalah sifat Allah, cahaya juga nama Allah. Allahu nuru samawati wal Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahaya satu sisi adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala dan yang satu sisi lain adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendaki berupa cahaya Islam, cahaya iman, cahaya yang namanya ma'nawiyah. Dan Allah memberikan cahaya hissiyah yang dapat kita lihat. Matahari, bintang-bintang, Allah memberikan cahayanya. Ya, inilah makna daripada nur. Jadi Allah namanya nur, sifatnya nur. Cahaya. Dia yang memberikan cahaya di hati-hati kita sehingga hati terasa, merasa tentram, tenang, lapang, nikmat. Sementara semua orang hatinya gelap, kelam, suram, galau. Ya, karena cahaya ada dua, ada cahaya sifatnya maknawi yang abstrak, ada yang sifatnya konkret. Hisi ini cahaya hisi nih lampu-lampu ini. Matikan lampu menjadi gelap. Allah SWT memberikan cahaya ma'nawi dan hissi. Matahari siapa yang boleh bercahaya? Allah SWT. Dan Allah sendiri zatnya memiliki cahaya. Kata Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan menjadi teranglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Wudhi al-kitab dan akan diletakkan catatan amal masing-masing manusia. Wajib bin nabiyyin, didatangkan para nabi. Datangkan para saksi nanti di hari kiamat. Berapa waktu kita sisanya? Habis waktunya. Berarti beliau di sini tidak mendatangkan dalil karena beliau sudah tahu semua. Dianggapnya kita seperti beliau. <laughs> Dia ingin meringkas. Dan saya pun tak ingat semua dalilnya ini, seperti sifat an-nafsu saya ingat ingat. Ya. Tapi ada semua dalilnya. Sebagian besar saya ingat. Sebagian ada yang satu dua saya tak ingat. Insya Allah nanti kita akan datangkan pada kesempatan akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la anta wa atubu